Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manduma Usul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuk ke halaman 173, perhatikan baik-baik, masih mengenai seputar apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Jadi nanti ada tiga tempat yang keraguan itu nggak boleh dianggap. Tiga tempat yang keraguan itu nggak boleh dianggap. Kalau kemarin yang pertama, sudah kita sebutkan yang pertama, keraguan itu nggak dianggap kapan? Kalau ragunya setelah berbuat. Ragunya setelah apa? Perbuatan. Jadi kalau idza da'a syakku ba'da fi'li asy-syai' la yu'tabar asyak. Kalau datang keraguan setelah mengerjakan sesuatu, maka keraguan tersebut nggak dianggap. Paham belum? Antum sudah buka puasa, ragu, tadi anak puasa enggak ya? Sudah buka padahal, sudah makan, sudah minum. Ragu. Nah, keraguan dianggap enggak? Enggak dianggap. Antum sudah sholat subuh. Sudah sholat subuh, sudah rokaat selesai, kemudian dikir, antum ragu, sudah sholat subuh belum tadi ya? Setelah mengerjakan ragunya itu, dianggap enggak ragunya? Enggak dianggap. Sekarang kedua kita lihat, qala al-mu'allifu asbahullah qaluhu wahai hakadha idza syukuk taksur. Demikian pula apabila keraguan itu banyak. Jadi orang ini banyak ragu, dikit-dikit ragu, dikit-dikit ragu. Faham belum ini? Yang kedua ini berarti apa? Orangnya punya penyakit sakak namanya. Sakak itu maksudnya itu bagaimana? Orang itu ragu terus loh. Salat ragu, puasa ragu, makan pun ragu, minum pun ragu, mandi pun ragu. Paham ya? Nah, semuanya serba ragu. Nah, itu kalau itu penyakit namanya. Kalau udah penyakit seperti itu bagaimana? Enggak usah dianggap. Enggak usah dianggap ya Kenapa? Karena kalau dia menganggap, justru nanti apa? Akan na barakallahu fikum menghilangkan banyak ibadah dan akan akan apa? Akan na barakallahu fikum berakibat yang tidak bagus. Nah, jadi kalau syakak atau syakak ya penyakit, orang itu ragu terus. Nah, itu sudah dianggap ragunya. Kita lihat Hada huwal mawdi' tsani mimma la yu'tabar fihi syak. Inilah tempat yang kedua yang tidak boleh dianggap ragu. Paham ya? Maksudnya keraguan itu nggak boleh dianggap, biarkan, abaikan, nggak usah dipedulikan. Fa idza kana al-insanu syakkakan ya syakkakan berarti kan sighah mubalaghah. Syakun itu ragu loh. Syakkak itu orangnya ragu terus. Makan pun ragu dia, udah makan belum ya? Minum pun ragu dia, udah minum belum ya? Paham ya? Seperti itu, semuanya serba ragu dia. Mandi pun ragu, pakai pakaian pun ragu juga. Sudah berpakaian belum ya kayak gini? Nah, ragu dia serba ragu semuanya. Nah, itu syakak namanya. Syakak, fa'al, kadzab, itu ya. Sighahnya juga mubalaghah. Naam. Kita lihat kata beliau fa idza kan insan syakkakan, kalau orang tersebut syakak, suka ragu terus, kullama fa'ala ibadatan syakka, setiap kali melakukan ibadah ragu. In syakka. Ketika dia wudu ragu, wa istanja syakka. Ketika bersuci ragu, wa shalla syakka. Ketika salat ragu, wa insama syakka. Ketika puasa ragu juga. Semuanya serba ragu. Namanya syakka namanya. Namanya apa ya? Isa? Syakka namanya. Namanya syakka. Syakka itu maksudnya itu suka ragu terus itu loh. Kalau cuma sekali dua kali nama syakun, ya enggak? Nah, atau syakin. Dia apa? Dikatakan ragu. Tapi kalau syakka itu sudah bisa dikatakan ragu terus ya. Enggak pernah yakin. Allah musta'an, kebanyakannya dia ragu. Kita lihat sini. Kalau seperti ini kata beliau, fahuna naqul riha hadzal syak. Abaikan, buanglah ragu ini. Buanglah keraguan ini. Abaikan, buanglah keraguan ini. Wala ta'tabirhu. Jangan kamu menganggap ragu tersebut. Karena syak gitu loh, penyakit. Paham ya? Karena penyakit. Lianna kaunahu la yaf'al wudu'an wala salatan wala ghairaha illa syak. Dikarenakan keadaan dia, dia tidak melakukan wudu wala salat wala yang lainnya kecuali ragu itu loh. Semuanya serba ragu, makan pun ragu juga. Sudah makan dapat dua piring, dan nambah dua piring kemudian minum air susu atau gelas masih ragu. Namanya apa namanya di shakak Syakak namanya, shakakun Nah, orangnya benar-benar apa? Nah, barakallahu fikum suka ragu terus atau nah kebanyakan keadaannya ragu dia. Nah, seperti itu. Mahum salah ya? Kita lihat sini. Kata beliau, "Hada maradun fil waqi'." Ini sebenarnya secara realita, waqi' itu realita kenyataan, secara kenyataan realita yang ada penyakit seperti ini. Falil tafid ilai jangan oleh hendaknya orang tadi tidak menoleh kepada keraguan tadi. Li'annana na'lam annahu ma dama insan lahu aqlun wa ikhtiyarun fa innahu sawfa yaf'al syai' ala tuliba minhu. Artinya dikarenakan kita tahu bahwasanya selama orang itu masih punya akal, punya pilihan, niscaya dia akan mengerjakan sesuatu ya, kalau sesuai dengan apa yang diminta. Taruhlah sholat duhur berapa rakaat? Empat rakaat sudah selesai, enggak usah ulangi lagi gitu loh. Tapi kalau orang yang sekak, sekak, diulang-ulang terus. Oh, udah sholat duhur belum? Ulangi lagi. Udah sholat duhur belum? Ya ulangi lagi. Wudhu sekali cukup kalau orang itu berakal dan punya pilihan. Tapi dia enggak wudhu diulang-ulang terus. Kepala aja cuma sekali ngusap, dia usapnya tiga kali. Karena masih ragu dari itu. Udah istinsyak belum tadi ya? Ulang-ulang terus. Istintar belum ya? Nah, seperti itu. Ragu, hati-hati. Nah, barakallahu fikum itu berbahaya. Kita lihat sini, kata beliau, "Walau an walau annahu i'tabara kullama syakka fi." Kalau seandainya orang tadi menganggap setiap yang ragu dia anggap, paham ya? La ta'iba, niscaya dia akan capek sendiri. Ya enggak? Karena kalau dia menganggap terulang-ulang terus wudu satu jam enggak cukup, satu jam. Lah kenapa cukup diulang-ulang terus? Kumur-kumurnya 50 kali. Ya enggak? Banyak enggak 50 kali? Itu pun masih belum yakin, ulang lagi. Masya Allah, akhirnya apa? Terlambat sholatnya, wuduknya enggak selesai. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Walau annahu i'tabara, kalau seandainya orang tersebut i'tabara menganggap kullama syakka, setiap yang ragu dia anggap, la ta'iba, misalnya dia capek. Wala sara kullama shalla a'ada shalah. Dan akhirnya apa? Akhirnya setiap kali dia sholat, ulangi sholat lagi. Sudah sholat duhur empat rakaat diulangi lagi. Nanti setelah selesai yang kedua kali ulangi lagi. Sampai empat kali lima kali ulangi terus gitu loh. Setelah ada orang ngomong, "Pak, Bapak sudah sholat duhur." Oh iya ya. Anak kita belum katanya. Allah mustahil hati-hati. Hati-hati ya. Wa kullama tawadu'a 'adal wudu. Setiap kali dia wudu, ulangi wudu lagi. Bayangkan ini. Ya barakallahu fikum. karena kami sebutkan kisahnya dulu ya. Anak di Damas melihat orang, anak pun heran juga bajunya itu basah semua Awal mulanya ketika tempat wudhu dia masih kering bajunya. Nah, kita sholat, dah wudhu, sholat selesai, sholat sunnah bahkan, sholat, sholat wajib sudah selesai, sholat sunnah selesai, keluar tuh dia masih api upi api di situ. Masih apa masih megang air terus, soal basah semuanya. Malah yang akhirnya tawadha'aha kata yang akhir. Wallahi ana fi syak katanya. yang kata demi Allah ana itu punya penyakit keraguan katanya. Nanti kita tanya, kenapa ulang ulang terus sampai basah bajunya basah ini, basah enggak sembarangan. Basah baju enggak tahu bagaimana wuduknya nih ya. ya. Itu ternyata kena penyakit kena penyakit was-was. Was-was bahaya sekali bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Bisikan syaitan yang terkutuk. Nah, kita lihat sini. Wa hadza minal haraj ini termasuk bentuk haraj yaitu membebankan, memberatkan. Diulang-ulang terus ngapain itu loh. Waqat kalau Allah Ta'ala sedangkan Allah Ta'ala berkata, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan tidak Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang beratkan. Lah kalau mengulang-ulang terus berat atau enggak? Berat enggak? Berat capek dia. Wudu masa 50 kali. Itu pun enggak selesai-selesai. Paham ya? Kumur-kumurnya diulang-ulang terus, kumur-kumur. Setelah ada orang ngomong, "Pak, kok kumur-kumurnya banyak sekali, Pak?" "Oh iya, ana baru terasa kumur-kumur," katanya. Allah musta'an. Ini hati-hati barakallahu fikum. Yang seperti ini hati-hati na'am. Ikhwani fid din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Kata beliau, fayulgha hadha syak maka yang seperti ini dihilangkan ini berarti yang keberapa kedua pertama kapan keraguan itu nggak boleh dianggap yang pertama kalau ragunya muncul setelah perbuatan paham ya nah, keraguannya muncul setelah perbuatan setelah berbuat beramal kok baru muncul keraguan nggak dianggap yang kedua kapan ketika dia itu punya penyakit syakak punya penyakit apa syak punya penyakit ragu, dikit-dikit ragu, dikit-dikit ragu, makan pun ragu, puasa pun ragu, sahur pun ragu, Buka pun ragu dia, semua serba ragu dia. Paham ya? Allah musta'an seperti itu jangan dianggap keraguan tersebut. Paham ya? Nah, keraguan tadi jangan enggak usah dianggap. Yang ketiga, qauluhu au taku wahman. Nah, atau hal tersebut terjadi karena waham. Itu karena kekeliruan atau karena dugaan sangkaan yang apa? Nah, barakallahu fikum yang mungkin menurut dia itu benar tapi ternyata tidak. Hada huwal maudhi' salis inilah tempat yang ketiga yang kita enggak boleh menganggap keraguan di situ. Mimma la yu'tabar fihi syak itu dari tempat-tempat yang tidak boleh keraguan itu dianggap. Enggak usah dipedulikan, abaikan saja. Yakni idza kan tasyukuk wahman misal wasawis ya kan? Eh, artinya kalau keraguan-keraguan itu hanya dugaan sangkaan, paham ya? Dugaan sangkaan seperti apa? Bisikan-bisikan, paham ya? Bisikan-bisikan, jangan-jangan, wah bisik-bisikan seperti itu. nasallahu al-afiyah, kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. La yabni ala asl. Jangan dia membangun di atas asal. Jangan dia membangun di atas pondasi pondasi itu karena ragu. Bal mujarrad wahm, Bahkan semata-mata wahm Apa wahm tadi? Dugaan seakan kuat tapi kemungkinan besarnya keliru. Namanya wahm, Ya kan? Nah, hanya dugaan sangkaan ada prasangka gitu loh. Ewa. Ya, Wal ghalib annal muwaswas atau muwaswis takthur ma'ahu asyukuk. Muwaswas ya, muwaswas itu muwaswas itu orangnya, kalau muwaswas berarti yang terkenai. Dan ghalibnya kebanyakannya, mayoritasnya orang-orang yang terkena penyakit waswas takthur ma'ahu asyukuk. Pasti banyak keraguan-keraguan bersama dia. Paham ya hati-hati ya. Orang kalau terkena penyakit waswas itu bahaya sekali. Karena keraguan-keraguan akan muncul pada dirinya. Sehingga dia melakukan suatu ibadah itu nggak akan selesai-selesai. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang, kumur-kumur berapa kali tadi? Bisa 50 kali lebih. Karena dia ragu terus, adanya ragu. Paham ya? Menduga, dugaan, sangkaan, prasangka, jangan-jangan. Nah, seperti itu kita lihat. Wal waswas la dawa lahu illal i'rad wa talahi anhu masyaallah. Penyakit waswas ini, penyakit bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk ini, ada bisikan-bisikan bisikan dia, itu enggak ada obatnya. Nah, hati-hati. Enggak ada obatnya kecuali berpaling dan mengabaikan tidak memperdulikan bisikan tadi itu. Paham Antum kayaknya kalau duduk di bawah pohon sana itu seru ya. Karena di sana itu ada keberkahan misalnya nanti bisik bisikan itu akhirnya dia pergi enggak tahu kemana duduk di bawah pohon hilang ditarik cari orang dikatanya katanya diambil apa? Diambil jin katanya. Padahal itu ngikutin apa? Bisikan-bisikan tadi itu. Paham ya? Caranya seperti itu kalau ada bisikan seperti itu, jangan antum ikutin berpaling. Tinggalkan. Paham ya? Antum itu belum apa? Belum bersuci tadi. Tadi kan kencing, belum bersuci antum. Kamu ulangi lagi, ulangi lagi kemudian, ulangi terus, ulangi terus sampai berkali-kali. Bisikan seperti itu jangan apa? Jangan antum pedulikan. Hindari, lari dari bisikan, kembali ke hukum asal sudah bersuci, selesai. Itu cara mengobati was-was. Paham ya? Kata beliau apa kata beliau tadi? La dawa enggak ada obatnya untuknya illal i'rad wa talahi anhu. Kecuali berpaling dan mengabaikan, enggak peduli darinya. Lakin law furida anna syukuk la taksur ma'ah, tapi kalaulah di, seandainya taruhlah seandainya takdirkan keraguan-keraguan itu enggak terlalu banyak bersama dia, enggak terlalu banyak, cuma ada. Tsumma hasanalahu wahm kemudian terjadilah pada dirinya waham yaitu dugaan sangkaan dan itu fa innahu la yaltafit ila hadzal waham maka jangan dia berpaling kepada waham dugaan sangkaan ini harus kembali beryakin sawan kana fi asna'il ibadah atau ba'da faraghi minha baik dia itu di pertengahan ibadah atau setelah apa setelah selesai dari ibadah li'anal wahma bukan waham ya ingat-ingat bedanya wahamun dengan wahmun beda al wahma la yurja' ilaih dikarenakan dugaan dan sangkaan yang sifatnya waham ini tidak bisa dijadikan apa patokan untuk kembali kepadanya paham ya tidak bisa dijadikan rujukan karena waham itu kemungkinan besarnya keliru atau benar Isa keliru kalau dan masih mungkin dan kemungkinan besarnya benar itu. loh paham ya bedanya itu ya na'am kita lihat wal waham apa sih waham itu huwa asyakku al marjuh keraguan yang lemah Maksudnya keraguan yang lemah itu bagaimana? Maksudnya suatu dugaan, sangkaan, prasangka yang dominannya, kebanyakannya keliru, itu namanya waham. Karena ragu juga nggak yakin dia kan. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah tiga. Dia nggak yakin di situ. Dia masih kalau nggak salah tiga. Menduga kan, menyangka. Ternyata kemungkinan besarnya keliru atau benar itu? Keliru berarti waham. Satu tambah satu itu berapa? Ah, satu tambah satu itu kalau tidak salah dua. Kalau tidak salah. Masih pakai lafadz kalau tidak salah. Berarti menduga kan ya? Menduga, mengira, berprasangka gitu loh. Tapi kemungkinan besarnya apa? Di sini. Benar. Berarti apa namanya? Don. Namanya don. Paham ya? Kalau syak bagaimana syak? Satu tambah satu itu berapa ya? Satu tambah satu itu kalau tidak dua, tiga. Dia belum bisa memastikan ya. Kalau enggak dua, tiga ragu, bimbang antara dua dan tiga. Ini namanya syak. Paham ya? Kalau ilmu bagaimana? Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu dua. Yakin dah. Satu tambah satu berapa? Dua. Itu namanya ilmu. Paham ya? Kalau jahil ada dua, murakab sama basit. Basit itu bodohnya orang yang wajar. Anak-anak kecil yang belum tahu wajar. Satu tambah satu berapa? Enggak tahu. Wallah alam. Itu kalau yang jawab anak kecil wajar. Enggak tahu dia wajar. Nah, kalau jahal murakab itu sok tahu jawab lagi keliru gitu loh. Satu tambah satu berapa? Suatu tambah satu itu lima. Paham ya? Jawab keliru lagi. Nah, itu jahal murakab namanya. Kalau dia memang nggak tahu, itu kebola alam. Kalau besar itu curiga gitu loh, tapi wallah alam itu lebih selamat daripada dia sok tahu jawab keliru lagi jahal murakab namanya. Paham maksudnya ya? Malioboro itu mana? Malioboro itu dekat Surabaya sana. Katanya, wah, jawab keliru, berani keliru. Paham ya? Itu namanya apa tadi? Jalan murakab. Kalau anak kecil tanya Malia Malioboro mana? Malia Malioboro. Malioboro anak enggak tahu. Wajar anak kecil. Itu jahal basit namanya. Eh, namanya jahal apa? Jahal basit namanya. Nah, barakallahu fi. Kita lihat sini. Kata beliau warrajih adzan, yang kuat, dugaan kuat don namanya. Yang marjuh waham. Li'anna ma adal ilm imasak idza tasawat tarfan dikarenakan selain ilmu selain yakin itu syak ragu idza tasawal tarfan apabila apa dua sisi itu sama kalau enggak dua tiga satu tambah satu berapa kalau enggak dua tiga sama kan ini berarti kalau enggak dua tiga nah itu syak namanya wa imadzan imadzan dugaan sangkaan idza tarajjaha ahadu tarfain kalau lebih kuat dominannya benar paham ya apabila lebih kuat salah satu di antara dua sisi tadi itu tapi apa kemungkinan besarnya benar itu don. Farrajih don yang benar yang kuat adalah don. wal marjuh waham. Yang keliru, yang salah, yang lemah waham. La yultafat ilaih. Jangan nah barakallahu fikum dijadikan patokan untuk berpaling kepadanya. Maksudnya menoleh padanya jangan. Allah musta'an. Kita lihat. Barakallahu fikum wa bidzalika nastarih fil waqi'. Dengan penjelasan tersebut sebenarnya secara realita kenyataan kita istirahat. Istirahat sudah, tenang min masyakil kathirah dari permasalahan-permasalahan muskilah-muskilah yang banyak. Kita bisa istirahat dari muskilah-muskilah yang yang banyak. Nah, barakallahu fiikum. Ewa seperti itu. Ewa lanjutkan aja itu, lanjutkan terus, ewa. Nah, bagus sekali ewa. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Li'annahu yujad min ba'din nas dikarenakan jumpai dari sebagian orang, sebagian manusia, annahu yasukuhal hal talaqa zaujata karena ada orang dia itu ragu apakah dia sudah menceraikan istrinya atau belum ya ragu dia nah yasufu imma fil lafzi imma pada lafadznya dia ragu eh? dia ragu imma pada lafadznya alladzi sadara minhu dia ragu gitu apakah dia sudah melafazkan cerai atau belum eh, ayo ambar kalau fikum seperti itu yasufu imma fil lafzi alladzi sadara minhu dia ragu mengenai lafad yang muncul dari dia apakah dia mengatakan anti talik kamu aku cerai atau bagaimana? Hal qalat talik al qalat tadhhab ila ahliya. Beda ya. Kamu aku cerai beda dengan ucapan pergilah kamu ke rumah orang tuamu. Alhamdulillah. Pergilah kamu ke rumah orang tuamu. Mirip nggak kira-kira? Beda ya. Kamu aku cerai terang-terangan anti talik. Kalau ini enggak? Asalnya anti pergi ke rumah orang tua anti aja. Asalnya anti pulang ke rumah orang tua anti aja. Halus tapi mengenai, menyentuh gitu loh. Ada apa ini? Aneh itu. Nah, tapi belum cerai ini ya. Ini hanya sindiran. Sindiran. Nah, jatuh tolak atau belum itu loh. Au qala saufa utallik atau dia makan kelak aku akan menceraikan. Wa ma asbah dzalik atau semisal itu wa imma an yashuk hal talaffadha Aulam lam yatalaffadz atau dia ragu. Sudah melafaz atau belum ya? Kullu aku naqul ini semuanya kita katakan la ibrata bi. Enggak dianggap madama yatarajjah indahu adamu dzalik selama 6 sangat kuat di sisi dia belum terjadi perceraian. Fal aslu anna hadza wahm. Maka pada asal yang seperti ini adalah wahm. Jadi kemungkinan besarnya tetap belum gitu ya. Wa hatta law kana syakkan mutaraddidan. Bahkan kalau seandainya itu adalah keraguan yang bimbang, keraguan yang bimbang-bimbang, sudah sudah atau belum ya? Au ghaliban 'ala dhon atau dominannya itu dugaan sangkaan sudah bercerai atau belum? Fa innahu la yu'taddu bihi maka enggak dianggap anal asla baqa'un nikah karena hukum asalnya tetap di atas ikatan per pernikahan. Wal yaqinu la yazulu bisyak. yang namanya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Jadi antum harus kembali kepada yakin. Om lom. Antum yakin enggak sudah menceraikan anak ragu ya? Kemarin tuh anak ngomong apa ya? ngomong kamu udah aku cerai atau pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Kan beda lafadznya, ya enggak? Tapi sindiran itu biasanya lebih pedih itu ya daripada ucapan anti talik kamu aku cerai. Kan dia yang tahu berarti perceraian. Tapi kalau sindiran afan ya, ahsannya anti pulang ke rumah orang tua anti dulu. Wah, itu kan menyentuh sekali ada apa suruh pulang ini loh. Eh seperti itu. Maksudnya ini semuanya ini berkaitan masalah apa? Jatuh talaknya ataukah tidak. Nah, kalau fikum seperti itu. Tambah dikit lagi. Wa yujad minan nas man yubtala bil wasawis. Ada sebagian orang diuji dengan penyakit wasawis, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Diuji dengan penyakit apa? Wasawis. Itu bisikan-bisikan syaitan yang yang terkutuk. Nah, kita lihat hatta innahu idza syaribal ma wa tanaffasa fihi thalathan sampai-sampai ketika dia minum air dan bernafas di bejana atau cangkir yang dia minum air tadi tiga kali Bernafas itu sambil minum, ya lalu syaitan, Syaitan berkata pada dia, ta zaujak." Ya, ta zaujak fi nafsil awal at-talqah ula, fi nafsil fi na'am, fi nafasil awal al-talaqah ula, wa fi nafasil tsani, wa fi nafasil Setan sampai masuk dalam kayak gitu bayangkan itu. Minum gini, Syaitan ngomong, kamu ketika nafas yang pertama itu menceraikan istrimu. Cerai satu itu. Nafas yang kedua itu cerai yang kedua. Nafas yang ketiga itu cerai yang ketiga. Berarti istrimu sudah kamu cerai. Bayangkan itu, pan bernapas, masalah bernafasnya setan masuk ke situ, bayangkan, bayangkan tuh. Bisikannya masuk ke situ. Faham nggak usahain antum? Karena ada orang minum, bernafas tiga kali, seharusnya kan nggak boleh. Minum dulu, di luar orang nafas. Ya kan? Tapi ini minum dia pas. Setan masuk, wah kamu kok bernafas ketika minum tadi. Ini berarti kamu sudah menceraikan istrimu. Karena pada pernafasan yang pertama tadi tolak satu, pernafasan kedua tolak dua, pernafasan ketiga tolak tiga. Berarti harus pisah dengan istrimu. Nah, ini bisikannya sudah masuk dalam kayak gitu bayangkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Fahyal an ba'inatun mink. Maka dia sekarang istrimu itu sudah harus pisah darimu katanya. Ini bisikan setan ya. Wa inna ma dzakarna hadzal mithali anahu waqi'. Kenapa contoh ini kami sebutkan? Karena kenyataan loh, realita. Paham ya? Realitas. Yang namanya orang kan namanya bisikan syaitan yang terkutuk, penyakit was-was itu kan ada aja. Nah, disebutkan seperti ini karena realita kenyataan ada gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum ya wa na'amullahu musta'an. Ayo. Kita lihat lagi di sini. Naam. Ayo Marwan. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Hatta ina ba'dahum idza qama yaqra' fil Qur'an wa al awraq ini bayangkan sebagian hingga sebagian mereka pun sebagian mereka ketika dia mulai baca Al-Qur'an al awraq membolak-balik kertas ini bolak-balik kertas halaman nah, baca Al-Qur'an ini itu kemasukan setan maksudnya bisikan setan yati setan datang setan bisikin dia ya. kullama qallaba waraqatan qala hadhihi talqah atau balik gini Ah, balik satu ini. Oh, ini berarti kamu menceraikan istrimu yang pertama. Maksudnya perceraian pertama. Balik lagi, udah cerai yang kedua itu berarti. Balik lagi, cerai yang ketiga berarti istrimu sudah bain, harus pisah dari antum. Iya. Paham ya? Gara-gara apa? Gara-gara bisikan syaitan terkutuk tadi itu. Hari talqah katanya wah kata. Wa itu nas ya'tihi syaitan fi janibir rabb azza wa Ada juga lebih parah. Sebagian manusia didatangi setan berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah naam sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu dibisik-bisikin dengan bisikan yang jelek. Kita lihat, tapi berkaitan dengan Allah Taala. Bisyakki fi Rabb, tentang ragu terhadap Rabb. Sebenarnya Rabbmu itu siapa yang menciptakan? Bayangkan itu. Paham ya? Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Yang menciptakan yang lainnya Allah. Siapa yang menciptakan Rabbmu sampai pertanyaan itu datang dari setan itu. Kita lihat sini. Au fi sifatin atau datang pada pada, pada namun dibikin ragu pada salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Taala. Aw fi fi'lin min af'alih atau salah satu perbuatan dari perbuatan Allah Taala. Min ajli an yulabbis ala angsan dinah. Tujuannya setan itu untuk apa? Membikin samar terhadap orang tadi agamanya, biar samar. Hatta ina sahabah syakau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga apa? Suatu ketika ada para sahabat yang mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal wahida minhum yajidu fi nafsihi ma yuhib an Yakhir minas sama' wa la yatakallam bihi. Allah musta. Ada salah seorang di antara mereka menjumpai pada dirinya eh, sesuatu yang dia tuh senang kalau seandainya dia tuh tersungkur dari langit wa la yatakallam bihi dan tidak mau apa? Tidak ada yang berbicara dengannya. Pengennya kayak gitu. Au mayujib ma au anyakuna an yakuna fahman atau ada yang berkeinginan juga aku pengen kalau menjadi apa? arang saja katanya. Eh wa na'am. Humamatan sauda menjadi abu yang warna hitam katanya. Bayangkan itu, was-was. Lebih baik anak menjadi arang saja katanya. Lebih baik anak menjadi apa? Abu yang berwarna hitam katanya. Walaya terlafat bihi tapi enggak terlafatkan, cuma bisikan-bisikan setan yang terkutuk gitu loh. Allah musta'an kita, kita lihat fa akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna dzalika sarihul iman wa annahu la maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya itu adalah murninya keimanan itu enggak membahayakan maksudnya bagaimana selama belum terlafatkan belum terwujudkan hindari itu ujian bagi keimanan seorang hamba diuji seperti itu. Masa orang pengen jadi arang? Antum pengen jadi arang antum? Gosong. pengen arang anu warnanya apa hitam-hitam itu. Oh, jadi apa? Jadi abu itu kadang Ini bisikan-bisikan seperti ini adalah ujian menguji keimanan. Kalau dia berhasil itu adalah kemurnian keimanan. Walihada yajibu 'alal insan alla yaltafit ila misl hadzal hadil wasawis oleh karena ini, wajib bagi seorang untuk tidak menoleh kepada apa? Kepada bisikan-bisikan seperti ini. Hatta la tadurruh hingga tidak membahayakan dirinya. Bal ya'tamid 'ala ma fi qalbihi minal iman, bahkan harus bersandarkan kepada keimanan yang ada pada hatinya. Wa yasta'in billahi azza wa jalla dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'id bihi minasyaitonir rajim dan minta perlindungan kepada Allah taala dari godaan gangguan setan yang terkutuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla wa istamirru fi ibadatillah fi ibadatihi lillahi azza wa jalla dan terus menerus lanjutkan di dalam beribadah kepada Allah taala. Fa idza fa'ala dzalik lam tadurhu hadhil wasawis. Kalau dia mau mengerjakan seperti itu, niscaya bisikan-bisikan ini tidak akan membahayakan dia. Paham belum? Caranya berpaling langsung fokus ke ibadah. Kalau antum enggak fokus ke ibadah, rusak nanti. Paham ya? Ana tadi malam mandi junub nih. Ya. Udah mandi belum? Rasanya itu anu udah mandi tiga kali rasanya belum mandi katanya. Mandi lagi diulang, mandi lagi, mandi lagi sampai apa? Kisahnya itu sampai dia apa? Renang ke lautan dan sungai baru rasa mandi. Wah, anak baru mandi katanya. Ini penyakit was-was seperti ini. Obatnya apa tadi? Enggak ada obatnya kecuali berpaling. Berpaling dari was-was tadi. Sekali mandi ada bisikan kamu belum mandi. Biarin. Caranya itu. Ngapu enggak usah bercampur, Antum ngomong ke sama siapa ngomong ini? Ngomong ke sama siapa antum? Ngomong sama setan bisikin tadi itu, walaupun enggak nampak itu bisikan setan itu. Antum belum mandi tadi. Walaupun udah pakai air satu ember, udah nyampur, belum mandi kamu. Biarin enggak usah ikut campur, langsung bablas saja antum. Kalau antum ikutin, mandi lagi nanti antum. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Nah, kalau fikum. Jadi kalau ada bisikan itu langsung dihindari, ditepis. Karena puasa wis bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk itu bisa menunda amalan. Ingat-ingat tuh, menunda amalan. Antum enggak akan selesai di dalam kamar mandi buang air besar atau buang air kecil taruhlah itu kalau seharusnya normalnya 10 menit taruhlah itu bisa satu jam belum selesai-selesai penyakit, penyakit waswa tadi udah keluar belum ya kencingnya ini udah, udah, keluar udah bersuci belum ya ini bulak bulak bulak bulak bulak bulak udah bersih belum ya suci belum ya wah itu akhirnya dia terpaksa ambil cermin ya, ambil cermin untuk wah ternyata udah bersih was-was itu ya penyakit waswas was hindari barakallahu fikum na'am Terlihat ini fa idza fa'ala dzalik lam lam tadurhu hadin wasawas. Biidznillah dengan izin Allah Taala. Wa arafa syaitan anahu la khalalahu. Syaitan akhirnya tahu tidak punya pintu masuk lagi ala hadal insan untuk mengganggu orang ini. Fa ya'udu khasian dzalilan. syaitan kembali dalam keadaan rugi, bangkrut dan rendah. Tapi kalau antum turutin, nah barakallahu fikum, pasti apa? Pasti akan rusak keadaannya. Naam. Nasallahu assalamat al-afiyah. Ini kesimpulannya berarti keraguan enam tidak bisa apa? Hilang dengan keyakinan dan ada tiga tempat yang keraguan enggak boleh dianggap. Pertama kapan? Kalau ragunya muncul setelah amalan. Kedua kapan? Kalau dia punya penyakit syak. Punya penyakit syak, punya penyakit ragu, ragu dikit-dikit ragu, dikit ragu, maka harus tinggalkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Kalau ragu tersebut hanya bentuknya was-was Paham ya? Hanya waham saja, itu tinggalkan, enggak usah diperdulikan keraguan, larinya langsung kepada mana? Kepada apa? Keyakinan. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.